Bismillahi amantu billah Tawakkaltu ala Allah La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Artinya Dengan nama Allah aku beriman kepada Allah Aku berserah diri kepada Allah Tidak ada daya dan kekuatan Melainkan atas pertolongan Allah yang maha tinggi Lagi maha agung